Rasulullah SAW pernah mengisarakan pada kita, "Boistu ana basah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah menjauhkan sedikit. Nah, Rasulullah SAW saja itu menyatakan antara beliau diutus dengan kejadian kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Ini 14 abad yang lalu. Lah kita hari ini mau mengatakan apa? Antara kita dengan kiamat kalau saya melipat jari tengah saya. Waspadalah Bapak Ibu. Betapa tidak ya apa yang dinyatakan Rasul tentang kejadian kiamat hampir semua telah terjadi. Kita tinggal menunggu 10 tanda besar hari kiamat yang sepertinya sepertinya kita yang akan mengalami munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terutama akan keluarnya Imam Mahdi, bahkan barangkali kitalah yang akan mengalami satu malam yang panjangnya sama dengan tiga malam, sehingga matahari terbit dari barat. Ya. Tadi matahari terbit dari mana, Bu? Dari timur. Alhamdulillah, masih jauh berarti. Mas, masih sempat nikah mas, insya Allah mas. Buruan mas, nikah mas. <laughs> Baik, ini ada satu fenomena yang membuat saya jadi merinding betapa kita memang telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Di saat saya baru pertama kali maaf, uh, eh, baru pertama mendarat di Jeddah. Ya, King Abdul Aziz saat itu bersama jemaah umroh ya. 2000 maaf 2018 2016 saya dengan Kasturindo 2017 dengan eh, Abutur dan 2018 saya dengan Alisa Travel ya ini fenomena ini makin lama makin jelas bagi kita betapa kita berada di pintu gerbang kiamat Bapak Ibu ini adalah situasi di saat saya melihat perubahan dari Jeddah dan sekitarnya ya Bapak ibu sekalian. Betapa apa yang disabdakan Rasulullah terjadi. Apa yang Bapak Ibu saksikan? hijau ya hijau berpadang rumput itu yang Rasulullah sabdakan la ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wa anhara kiamat tidak akan datang kepada kita kiamat tidak akan datang kepada kita tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan tumbuh sungai-sungai di sana begini cara Allah mendesain kebangkitan Islam mendesain tanah Arab untuk kebangkitan Islam ya subhanallah Bapak Ibu Bukan hanya di sini, tetapi di Tabuk juga saya lihat. Di Tabuk itu padang rumput luar biasa. Sungai-sungai mengalir seperti di Bogor lah, sama <laughs> ya. Seperti di Cimanggu barangkali ya. Ada sawah, ada sungai luar biasa. Ini sudah terjadi di tanah Arab sana. Ya, kemudian ada tanda lain juga yang ingin saya perlihatkan. Sungai-sungainya pun sudah banyak bermunculan, Oke, Ini tahun 2004 kalau tidak salah saya dapatkan tayangan ini dari Saudi. ننطلق من هذا السلال من هذا السلال ننطلق بالتقرير ايها الحده اليوم الخميس الخامس عشر من الشهر الخامس 1430 عيش السحابه Ya, saking senangnya ada mata air yang keluar dari bebatuan. Ini di Beidha. Ya kalau dari Hagway ke kanan terus melihat ke ada gunung Beito itu akan keluar sana. Sekarang sudah muncul sungai-sungai di sana. Dan beginilah cara Allah mendesain Saudi Arabia dan tanah Arab pada umumnya untuk menyambut Imam Mahdi. Yang nampaknya Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Allah, nah ini merupakan indikator secara satu fakta empiris secara nyata geografis betapa kita memang dekat dengan kejadian hari kiamat. Sekarang kita bahas secara geopolitik tanda-tanda akhir zaman yang dikemukakan Rasulullah SAW. Saya agak berat menyampaikannya, tapi ini memang harus disampaikan. <laughs> Bapak Ibu yakin Rasulullah selalu berkata benar? Yakin kalau Rasulullah tidak pernah berkata dusta? Yakin ya? Ya Alhamdulillah, Allah maafkan. Apa yang dikatakan Rasulullah adalah wahyu dari Allah SWT. Rasulullah bersabda, atau di dalam Al-Quran Allah menyatakan wama rajim wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dan tidak pak tidaklah apa yang dikatakan oleh Muhammad melainkan wahyu yang Allah turunkan padanya. Ala inna min sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat pada kalian adalah anturfa al-ashrar wa al-akhyar. Orang-orang buruk naik berkuasa di muka bumi dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana? Di Mesir sana, bukan di Indonesia. Ya. Muhammad Mursi digulingkan padahal itu pilihan hasil pemilu demokratis. Pemilu pertama di Mesir, Muhammad Mursi menang. Selama ini kudeta militer. Muhammad Mursi menang disingkirkan oleh kudeta militer yang naik adalah Abdul Fatah Asisi yang berakidah Syiah Ya, dan terjadi pembantaian berdarah. Betul ya Bapak Ibu terjadi demikian. Bagaimana di Indonesia? Tadi di Mesir, bukan di Indonesia ya. Ya, atau di luar Nagrek sana. Tahu Nagrek Bapak Ibu ya? Kalau mau ke Garut ada Nagrek. Nah, yang tadi itu terjadi di luar Nagrek Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu menempati Allah. Nah, tanda lain dari akan terjadinya dekatnya kejadian hari kiamat adalah manusia menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka la taqumu sa'atu hatta ya'budun nas aw qabaila min ummati ma ya'buduha aba'uhum kiamat tidak akan terjadi sehingga beberapa kelompok manusia dari umatku akan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka artinya akan kembali manusia menyembah apa yang disembah oleh makhluk manusia terdahulu berhala Bapak Ibu, betulkah berhala akan disembah oleh manusia kembali? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Yang mana dulu yang saya bahas nih? Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu aktif membuka Al-Quran terjemahan. Depan ada Quran terjemahan, silakan diambil. Bapak Ibu, boleh saya berdiri? Kalau duduk, saya kurang bisa bergaya. <laughs> agak lebay sedikit. <laughs> yang bawa Quran terjemahan, silakan kita buka. Ya, kita bahas. Pertama berangkat dari firman Allah surat uh, eh, ar rad ayat ke-30 yang menyatakan kalau Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan Islam. Ingat Bapak Ibu, siapapun manusia yang dilahirkan Allah itu dalam keadaan Islam walaupun ibu yang melahirkannya ini musyrik. Walaupun ibu yang melahirkannya kafir. Tidak ada bayi yang lahir dalam keadaan sesat, dalam keadaan kafir tidak ada. Di dalam Quran surat Al-Is uh, eh, Al-Arab ayat 172, maaf 100 ya 172 Allah menyatakan alastu birabbikum bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab qalu bala syahidna betul ya Allah kami bersaksi tidak ada Tuhan selain kau nah ini syahadat yang pertama manusia setelah ruh ditiupkan berada di dalam rahim ibunya 4 bulan arba'ata ashur 125 hari ya yeah. uh, itu syahadat pertama bahkan Fir'aun pun bersyahadat di dalam rahimnya maka ketika lahir itu dalam keadaan Islam, walaupun ibu yang melahirkannya itu kafir, musyrik, Yahudi ataupun Majusi dan Nasrani. Surat Ar-Rum ayat ke-30, kalimat fitratallahi lati nas ini merupakan uh, pernyataan para ulama, kalimat inilah, ayat inilah yang menyatakan Allah menciptakan manusia dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian Allah kuatkan di dalam uh, hadis kutsinya Bapak Ibu ya. Allah menyatakan dalam hadis kutsinya, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa jama taksir dari hanif yaitu yamilu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Jadi tidak ada satupun manusia diciptakan terlahir ke dunia melainkan dalam keadaan hanif, Islam. Fajatumus syayatin maka setan datang menghampirinya. Manusia yang tadinya lurus sesuai dengan fitrah didatangi setan, lalu mereka menyimpang dari agamanya. Fatstalathum ang dinihim, maka setan itu menggelincirkan manusia yang tadinya ada pada fitrah tergelincir. Ada yang ke kanan talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan antara syirik dengan tauhid atau bahkan syirik kufur secara ekstrim. Ya. Ya, fayastahilu maharim Allah, maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menyembah Allah halal, menyembah selain Allah haram. Maka ada manusia yang kemudian menyembah selain Allah. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang menyembah selain Allah tanpa disadari. Betul? Mau dibuktikan? Bahwa betapa banyak umat Islam yang tidak sadar menyembah selain Allah tanpa disadari. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Itu ya. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو أمر أن لا تعبدوا إلا إياه سبحانه عما يشركون الآية Ittakhadu mereka menjadikan ahbarahum alim-alim mereka. Sekali lagi, ittakhadhu ahbarahum mereka menjadikan alim-alim mereka waruhbanahum dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbabam min dunillah sebagai tuhan selain Allah. Ya. Wal Masih ibn Maryam dan mereka menjadikan Isa bin Maryam al-Masih sebagai tuhan. Kemudian Wa ma umiru dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budu melainkan menyembah ilaha wahida Tuhan yang maha esa la ilaha illahu tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu amma yushrikun maksudnya Allah atas apa yang mereka persekutukan ya ketika Rasulullah membacakan ayat ini Adi bin Hatim ahli kitab baru masuk Islam Adi bin Hatim mengatakan ya Rasulullah ma ra'aituhum yarkauna wa yasjuduna ah-, amama ahbarahum wa ruhbanahum Falimad yuqalu dalik, Ya Rasulullah, kami tidak melihat ahli kitab itu mereka ruku sujud menyembah alim mereka, menyembah pendeta mereka, menyembah rahib mereka. Tidak. Lalu kenapa dikatakan demikian? Apa kata Rasulullah? Bal ya'budunnahum. Sungguh mereka menyembahnya. Sungguh mereka menyembah alim-alim mereka. Sungguh mereka menyembah pendeta dan rahib-rahib mereka kaifa yakunu dhalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini Bapak Ibu. Inna ahbarahum wa ruhbanahum Sesungguhnya alim-alim mereka Kalau disebut alim berarti ulama termasuk Betul? Sesungguhnya alim-alim mereka Rahib-rahib mereka Pendeta-pendeta mereka Yuhallaluna ma haramahullahu lahum Menghalalkan apa yang Allah haramkan wa yuharrimuna ma halallahu lahum dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fayattabi'un nas fayattabi'unahum lalu umat mengikuti mereka fakadzalika ya'budunahum maka begitulah umat menyembah alim-alim dan pendeta serta rahib mereka ketika seorang ulama menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu ulama itu diikuti maka begitulah cara ulama itu disembah inilah berhala kontemporer Baik, Bapak Ibu, saya tanya, jujur ya. Saya bertanya dari keyakinan saya, tolong jawab dengan keyakinan Bapak Ibu. Memilih pemimpin dari orang kafir halal apa haram? Sekali lagi ya Allah, yakin Allah Maha mendengar ya? Allah Maha menyaksikan. Memilih pemimpin dari kalangan orang kafir, kalangan orang musyrik, halal apa haram? Haram. Yakin haram? Sekarang ada tidak ulama atau ustad atau kiai yang menghalalkannya? Ada. Ada tidak yang mengikutinya? Nah begitulah cara kiai dan ulama tadi disembah. Betul tidak? Sama dengan hadis Rasul tadi? Sama dengan ayat yang tadi kita baca? Sadar tidak? Tidak sedikitkan umat Islam yang melakukan itu. Betul? Sudah selesai tema kita. Berarti kajian kita selesai. <laughs> Sudah terbukti Bapak Ibu. Ini Quran yang berkata demikian. Mau didebat Al-Quran.